والأسئلة التي لا فائدة فيها haramnya mujadalah haramnya berbantah-bantahan berdebat yang tidak syar'i ya karena mujadalah di sini bentuk masdar dari jadala yujadilu mujadalata Padahal ada perintahnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cara dakwah yang ke tiga. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Berarti hak syar'i Kenapa di sini diharamkan? Yaitu yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i. Orang bilang debat kusir, berbantah-bantahan tanpa ilmu. Nah, ini. Adapun seorang alim, seorang ulama mendebat, membantah, berjidal dengan ahli bidah, ini hak. Ini dilakukan oleh Syekhul Islam. Ini dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ini dilakukan oleh Imam Ahmad. Dan seterusnya. Ya, karena apa? Mereka berani? Nah, kita yang tidak tahu apa-apa, baru ngaji dan seterusnya, hindari. Hindari. Ya, justru banyak mudorot, banyak ditolak dakwah sunnah ini karena baru ngaji tiga bulan, setengah tahun, udah debat ke sana kemari. Ya, ngajak debat teman-temannya, bahkan e, gurunya yang dulu, bahkan e, tokoh masyarakat di situ, bahkan orang tuanya. Jangan. Ini yang dimaksud. Ya, tentu baru ngaji tiga bulan, eh, enam bulan, satu tahun, dia belum paham kaidah-kaidah yang harus dia paham. Ya, maka jangan tidak. Kecuali ditanya orang sih kok begitu? Oh karena begini. Ya. Nah, ini e, bil hikmah yang pertama. Kalau jidal Ya, malah berakibat buruk. Dan juga haram bertanya sesuatu yang tidak ada faidahnya, Seperti pertanyaan Bani Israel tadi. Wala yatarattabu 'alaiha khairun au daf'u yang dimana dari pertanyaan itu tidak menyebabkan kebaikan dan tidak menolak mudoro. Ya, karena ada pertanyaan yang bisa menolak mudoro. Misalnya pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda bahwa nanti di hari-hari Dajjal ada satu hari yang sebetulnya itu adalah satu tahun. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi itu tahun. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam kira-kira setengah tahun ya dari matahari terbit sampai zuhur kira-kira tiga bulan mungkin. Nah, Ummu Salamah bertanya untuk daftar menolak kemudaratan. Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, apakah di hari yang seperti satu tahun berarti kita sholat dalam satu tahun itu hanya lima kali? Gitu. Berarti selama tiga bulan itu kita hanya sholat dua kali, yaitu subuh dan zuhur. Nabi menjawab, fakdurulah, perkirakan, perkirakan ya, bukan dimakan. Selanjutnya an-nahyu 'anit tabdhiri wa idha'atil ma. Larangan untuk berlaku mubadir dan menyia-nyiakan harta. Mubadir, tabdir, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayati. Orang-orang yang mubazir itu, yang boros itu, yang menyia-nyiakan harta itu, dia adalah teman syaitan. Berarti dosa besar. Ancamannya menjadi teman setan. Ya, maka hindari oleh kita sikap perilaku tabdiyo Banyak di antara kita ya bersikap mubazir ya hanya untuk undang orang tolong datang ya kalau saya nikah datang ya hanya untuk undang itu biayanya berapa lima ribu sepuluh ribu lu luar biasa hanya intinya hanya undang orang Ya, padahal bisa SMS 350. Ya, kalau sesamanya paling 100 misalnya. Ya, atau bisa gratis. Ya, ini 10 ribu tulisannya emas. Ya, oh segala macam biasa. Ini takdir besar-besar mengikuti siapa Yahudi dan Nasrani. Padahal kalau di padahal bukan satu orang yang diundang, bisa 500 orang, bisa 1000 orang dikalikan berapa jutaan? Kalau itu diberikan kepada fakir miskin, jauh lebih bermanfaat. Nah, ini tabsir. Berawal dari apa? Berangkat dari mana? Gengsi. Ingin dipuji. Ya, Islam tidak mengenal seperti itu. Islam mengajur, mengajarkan kepada kita apa manfaatnya, apa fungsinya. Fungsinya apa? Undang. Pakai SMS bisa. Telepon bisa. Ah, nggak sopan. Kata siapa? Sopan dan nggak sopan letaknya di mana? Ya, nah, kadang e, justru dari situ ada sesuatu ya cuma SMS atau telepon doang biasanya nggak bawa amplop nah, kalau undangan resmi kan dipersiapkan kan jadi buruk ya nah, kita diajarkan seperti ini. sama hewan kita ngundang oh, ada SMS bisa telepon murah gitu ya jangan terdiam <clears throat> Yang terakhir, hadal haditsu haqquhu ay yuhsara ma'al ahadithi allati 'alaiha madarul Islam. Ini uh, kritikan beliau secara haru, halus terhadap para ulama yang tidak memasukkan hadis ini di madarul Islam, di hadis-hadis yang berisi tentang madarul Islam. Ya, karena para ulama mengumpulkan eh, hadis-hadis uh, yang jumlahnya ribuan ini dikumpulkan atau diringkas menjadi uh, 40 hari menjadi 50 hari menjadi 26 hari ya bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Salah Imam An-Nawawi Ibnu Rajab Al-Hambali jadi mengumpulkan ribuan hadis itu ratusan ribu hadis itu menjadi beberapa hadis saja Ya, maksudnya dipilih hadis-hadis yang berisi tentang sesuatu yang sangat luas. Misalnya hadis Jibril. Hadis Jibril ini sesuatu yang sangat luas. Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, hadis inamal amalu bin niyat. Hadis innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuhu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula harganya, hasilnya, manfaatnya dan seterusnya. Ah, beliau mengkritik kenapa hadis ini tidak dimasukkan. Ya, padahal hadis ini berisi tentang pokok-pokok Islam, di mana dengan hadis ini kata beliau berisi tentang eh, hukum-hukum uh, yang terkandung di, di dalamnya, yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga akal dan kehormatan. Ya, uh, uh, dengan dalamnya ilmu beliau, beliau mengetahui hal ini. Beliau mengetahui satu hadis ini berisi tentang apa ad-din, an-nafs, al-mal, wal-akal, wal-aql ya berisi tentang bagaimana eh, pokok-pokok uh, agama tentang menjaga diri, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga kehormatan. Ya, mana letak menjaga akal? Yaitu uh, jangan banyak bertanya. Ya, jangan ber, banyak bertanya. Ini termasuk menjaga agama. Sebab dengan banyak bertanya, kadang-kadang agama ini jadi rusak. Sebagaimana rusaknya Uh, sesuatu yang dialami oleh Bani Israel, jadi rusak. Mestinya agama ini mudah. Agama kan mudah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji dan mudah. Mudah, sangat mudah karena Allah Maha Tahu bahwa ini mudah. Kadang di antara kita tidak sanggup bukan karena sulit, tapi karena kemalasan kita, karena e, ketidaktaatan kita. Sebetulnya mudah. Dengan sholat mendatangkan kemudahan-kemudahan dengan puasa dan seterusnya. Ya, hanya kita tidak tahu. Lihat eh, Bani Israel sulit sekali hanya untuk melaksanakan perintah Allah fadbahu baqarah sembelihlah sapi. Jadi sulit sekali. Dikatakan bertahun-tahun sari sapi itu nggak dapat. Gara-gara apa? Terlalu banyak bertanya. Yang warna apa, yang sudah buat kerja atau belum dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana cerita yang sangat masyur di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, ah, menjaga jiwa yaitu uh, membunuh sesuatu tanpa hak. Ya, antaranya waman anwahat itu tafsir dari waman anwahat. Ya, menjaga kehormatan yaitu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk menjaga kehormatan. Menjaga harta yaitu haramnya mubadir dan seterusnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Salim bin Aid al-Hilali adalah orang yang berilmu, seorang alim rabbani yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang besar dan ilmu-ilmu yang kecil. Jadi tidak tidak memilih satu ilmu saja. Ini termasuk alim robbani. Karena ada alim yang tidak robbani, dia hanya mengajarkan satu ilmu. Ya, ke kemari yang diajarkan apa? Ekonomi Islam semua. Cara wudhu, cara sholat, cara mandi junub tidak, diajarkan. Ini bukan termasuk alim robbani. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Enggak boleh kecuali dengan alasan yang hak. Misalnya bapaknya tidak mengizinkan karena bapaknya ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan laki-laki kafir. Maka dalam hal ini perempuan tersebut bisa mengadu kepada hakim ya nanti hakim yang akan menikahkan ya nanti hakim yang beristihad perempuan ini perlu dinikahkan atau tidak maka perempuan ini datang kepada hakim e, menceritakan keadaannya dengan sejujurnya dari awal sampai akhir kemudian hakim inilah yang beristihad dinikahkan atau tidak jadi tidak boleh perempuan ini mendikte si hakim pak hakim pak penghulu saya mau nikah dilarang sama bapak saya. Ya, padahal saya sudah sama-sama suka. Tolong nikahkan saya ya. Bayarannya berapa? Ah, nggak boleh. Dia harus cerita sebenarnya. Semuanya. Nah, nanti keputusan terserah hakim. Gitu. sebelah tempat saya ada pohon markisa buahnya matang-matang. Apakah saya boleh mengambilnya karena tahu saya buah tersebut tidak pernah diambil oleh pemiliknya sehingga akhirnya hanya jatuh ke tanah dan membusuk. Kalau tahu pemiliknya maka yang terbaik e, tabayun kepada pemiliknya ya karena tidak boleh kita e, langsung berkesimpulan seperti itu ya kalau tahu pemiliknya kecuali tidak tahu pemiliknya atau orang-orang bilang ini eh, tumbuh sendiri di tanah yang memang uh, apa oleh pemiliknya juga tidak diurus atau sengketa atau apalah ya kalau jelas ada pemiliknya ya kita tanya ya bang bapak nggak mau nih mas kita ya saya ambil ya nah, dia boleh ya berarti Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama kalam? Karena yang saya tahu Abdul Qadir Jailani adalah tokoh sufi. Mohon penjelasan. Clear. Ya. Uh, Syekh Abdul Qadir Jailani uh, dipuji oleh beberapa ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah tentang diri Abdul Qadir Jailani? Syekhul Islam. Nah, Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Abdul Qadir Jailani adalah Syekhul Islam. al Ibrahim. Ah. maka tapi yang sampai kepada kita bahwa beliau ini sufi, beliau ini eh, bahkan ada riwayat nanti bisa baca di kitab Al-Bunyah di awal kitab Al-Bunyah memang tulisan beliau. Tulisan beliau dan isinya ilmiah, berisi tentang ilmu. Ya ada kesalahan satu dua wajar karena tidak ada kitab yang sempurna. Ya. E, tapi pembukaannya itu ditulis oleh e, pengikut beliau yang fanatik, yang keliru mengatakan bahwa e, keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya ketika bayi, ketika bayi kemudian datang bulan Ramadan dia nggak mau netek, subhanallah. Jadi bayinya itu sudah puasa, ah, begitu maghrib netek, subhanallah. Ya, ini seperti itu dahsyat sekali. Ya, kemudian pernah pada satu ketika kaum muslimin eh, nggak tahu ini sudah masuk Ramadan apa belum. Karena mendung, sudah kelihatan hilal apa belum. Uh, mereka datang ke ibunya saya Abdul Qadir Jailani. Dia mau nanya enggak? Ya, ah, ternyata nggak mau nanya. Oh berarti sudah Ramadan. Subhanallah, bodoh kan? Mereka mengingkari sabda Nabi, meninggalkan sabda Nabi. Fa'in huma, jika mendung maka genapkan 30 mereka ganti jika mendukungnya Syekh Abdul Qadir eh, Abdul Qadir Jailani mau naik atau tidak. Subhanallah, ini kejahilan yang luar biasa. Ada di awal e, tulisan al, di awal kitab al gunnya tapi bukan tulisan beliau. Tulisan orang-orang yang fanatik kepada beliau. Maka nasib beliau e, barangkali tidak jauh beda dengan nasib e, apa e, Ali bin Abi Thalib ya, Nabi Isa yang dipertuhankan, yang dewa didewa-dewakan. Mereka tidak menghendaki Ya. Jadi kita uh, harus mentakfiyah, eh, uh, membersihkan sesuatu hal yang tidak benar yang telah sampai ke telinga kita. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, lalu bagaimana dengan Nabi Isa Alaihissalam yang katanya sekarang masih hidup? Apakah saat ini Nabi Isa berada di surga atau di mana? Enggak ada yang tahu. Ya, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menerangkan di mana tempat Nabi Isa, yaitu di uh, A'la Iliyin misalnya atau di Sidratul Muntaha atau di Jannatul Na'imah, tentu kita katakan. Ya, tapi Allah tidak mengatakan. Ya, barrafa'ahullah akan um, wa ma talabuhu wa ma qataluhu Mereka tidak uh, sanggup dan tidak bisa dan tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa akan tetapi yang mereka salib dan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa dan Isa kami angkat nah, angkat kemana Allah Ya, tentu kita katakan karena Nabi Muhammad SAW yang akan pertama kali masuk surga, berarti beliau tidak masuk surga. Wallahu alam Ya. Bolehkah saya laki-laki menyelenggarakan jenazah ibu saya. Maksudnya memandikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Anak perempuan kalau ada. Kalau tidak suami. Ya. Kalau tidak maka e, perempuan-perempuan muslimah. Ya. Jadi kaidahnya lebih baik yang sejenis walaupun bukan mahram. Walaupun bukan mahram tapi sejenis. Walaupun nggak ada hubungan darah keluarga tapi sama-sama perempuan, tetangga, nah, itu lebih baik daripada anaknya tetapi atau adiknya tetapi e, lawan jenis. Ya. Suaminya boleh. Nah, suaminya boleh. Khusus yang lawan jenis yang dibolehkan khusus suami istri. Adapun mengkafani, menyolatkan, menguburkan tentu ini nggak masalah. Yang masalah adalah memandikan. Bolehkah saya menjadi imam untuk menyolatkan jenazah ibu saya? Ya boleh ya bahkan ya tentu dia yang berhak dia yang berhak ya kalau antum tahu bahwa di situ ada ustaz-ustaz yang kiranya akan berbuat bid'ah maka lebih baik antum yang tampil agar tidak ada bid'ah Adapun tentang menyerahkan kepada orang yang lebih alim dan seterusnya itu masalah lain ya boleh boleh saja kalau 10 Zulhijjah atau Idul Adha siapa yang paling berhak menentukan. Ah ini e, termasuk yang menjadi khilaf kalangan ulama ya. E, bagaimana untuk Idul Adha? Apakah masing-masing penguasa berhak sendiri-sendiri atau yang terbaik mengikuti satu yaitu Arafah? Maka pendapat yang lebih rojis bagaimana yang saya dengar langsung dari sehari waktu daurah di puncak beliau mengatakan Idul Adha berhubung dengan Arafah. Jadi mengikuti satu yaitu Arafah. Artinya begini. Untuk Idul Fitri masing-masing negeri itu dengan hilal masing-masing. Siapa yang menentukan hilal mengumumkannya penguasa. Adapun untuk Idul Adha tidak ada hubungannya dengan hilal. Karena sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ini khusus bulan Ramadan. Adapun di bulan uh, tentang 10 Zulhijjah, maka Nabi bersabda, e, berpuasalah kalian puasa Arafah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Ini dalilnya. Maka dalilnya bahwa ketika orang wukuf di Arafah hari Senin, berarti kita puasa Arafah hari Senin itu. Kalau hari Senin kita puasa Arafah, berarti hari Selasa. Iya, 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin 10 Zulhijjah? Ya salat menyembelih dan terus. Ya, jadi kesimpulannya untuk Idul Fitri e, lebih bersifat e, nasional, masing-masing bisa berbeda, itu pernah terjadi dalam sahabat. Untuk Idul Adha mendunia semuanya. Maka semestinya eh, penguasa-penguasa di muka bumi, penguasa Muslim hari ini mengikuti Arafah, mengikuti Arafah. Dan itu adalah hal yang sangat mudah, terutama hari ini. Waktu itu saja gampang, apalagi hari ini. Ya, seorang ibu bertengkar dengan saudara laki-lakinya sehingga putus e, eh, kasih saudara di antara mereka. Bahkan ibu tersebut menyuruh anaknya untuk tidak menganggap pamannya lagi. Bagaimana hal ini disikapi? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini jawaban e, syar'i. Tidak boleh taat kepada siapapun. Kalau itu e, menyebabkan maksiat kepada Allah tidak menganggap sebagai paman, tentu ini maksiat besar, rahim. Siapa yang nyuruh ibu, maka tidak boleh. Ya, kita wajib taat kepada ibu, kita wajib taat kepada penguasa apabila perintah itu tidak maksiat. Kalau perintah itu maksiat, maka tidak boleh kita taati. Oh, walaupun yang memerintahkan itu ulama besar, atasan kita, penguasa kita, bahkan ibu kita. Ya, saya baca di sebuah buku kesalahan dalam sholat adalah tidak merapatkan pahanya. Benarkah? Oh mahal, saya tidak tahu. Saya telah didolimi, saya telah didolimi. Apa ya? Kalau mau Bisa menggunakan komputer, mobil dan lain-lain Yang barang-barang tersebut di atas penemuannya yang menemukan adalah non muslim. Pertanyaannya, apakah kita bisa disebut tasabuh dengan orang kafir? Tidak. Tasabuh adalah mengikuti orang kafir dalam hal yang kita tidak tahu manfaatnya. Jadi ikut-ikutan. Rata kita nggak tahu manfaatnya. Adapun yang kita tahu manfaatnya di mobil, komputer, handphone dan seterusnya. Bahkan kita belajar kepada orang kafir, ini tidak tersebuh, ini tidak terlarang. Yang terlarang adalah mengikuti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ada orang kafir, uh, dia ini orang kafir itu nggak sholat, nggak punya ritual, maka ritualnya larang, ya. Nah, cara ritualnya bagaimana? Itu ada kain ya satu meter kali 20 cm ditarik ke atas Nah, setelah sampai ke atas, kita disuruh melototin kain. Sambil melototin, sambil meletakkan tangan kita di jidat. Nah, siapa yang pertama kali melakukan adegan seperti itu? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim? Enggak. Orang Yahudi dan orang orang kafir. Nah, kita ikut ikutan. Ya ini tersebut. Ini tersebut. Kan enggak ada manfaatnya Apa manfaatnya? Kalau komputer, otomotif, mobil jelas manfaatnya. Kita semua tahu. Kalau menghormat bendera, tapi apa manfaatnya? Oh, menghormati pahlawan atau ah, hubungannya? Ya, zakat sembuh. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, dipaksakan saja. Kenapa orang membela seperti itu melakukan seperti itu? Karena disekokin dari kecil. Dicekokin dari kecil seperti itu. Coba antum sampai umur 40 tahun, 35 tahun belum pernah melihat adegan seperti itu. Ya, ada orang beramai-ramai melototin e, bendera dengan meletakkan tangan di jidat. Ah, umur antum 30 baru pertama kali melihat adegan seperti itu. Ada orang tangan berbuat seperti itu. Apa yang antum katakan? Ini orang gila semua kalau tangan. Pasti. Ya, Ya, karena antum belum pernah melihat. Hari ini menjadi hal biasa karena di dipertontonkan setiap hari seperti itu padahal nggak masuk akal sama sekali. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya seperti itu. Ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Betapa kaum muslimin tidak punya pendirian. Seolah tidak menggunakan akalnya. Kalau yang mencontohkan Rasulullah, Abu Bakar, Imam Syafi'i, eh, itu ulama kita, itu panutan kita. Tapi ini orang Yahudi dan Nasrani, musuh kaum muslimin. Walan tarba'an kal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a milatahu. Yang namanya orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin senang pada kalian kaum muslimin sebelum kalian mengikuti cara-cara mereka, milah mereka. Gitu, ayat ah, itu tersebut. Ya, sudah sudah dengan cara-cara tertentu, kemudian bendera kalau saat-saat perlu diporotin tengah ya karena ada yang meninggal nah ini tersebut ya Adapun yang ada manfaatnya sekali lagi bukan tersebut saya telah dizolimi apa tadi itu mau coba baca juga Oh, maksudnya ada yang berhutang sama dia tapi yang berhutang tidak bertanggung jawab bahkan memutus silaturahim siapa yang berdosa ya tentu yang memutus silaturahim yang tidak mau bayar utang salah dua kali udah utang kamu bayar tutup kanan ya ah berdosa antum yang menjadi korban tidak kalau antum doakan eh, mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya antum di didolimi doa orang yang didolimi makbul. so ta'ala. Ada orang Islam balik tidak melaksanakan sholat fardu dan tidak puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Setelah insaf apa sholat dan puasanya perlu dikodok? Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat ini tidak berdasarkan dari. Karena apa? Karena menurut kaidah bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udur, bukan sakit, bukan haid, bukan sedang safar, lalu apa kata Nabi? Tidak akan bisa dibayar walau seumur hidup. Ya, secara sanad hadis ini dhaif. Tetapi secara matan ini bertentang e, bertepatan dan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih bahwa amalan yang telah diperdukan maka tidak bisa dikodok kalau ditinggalkan secara sengaja. Ah, termasuk sholat lima waktu. Kalau bisa dikodok, seolah ada jalan. Seolah ada jalan. Ya, maka tidak ada jalan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat lima waktu. Kecuali kecuali bertaubat. Jalan satu-satunya taubat. Ya, maka siapa yang pernah meninggalkan sholat selama setahun misalnya, selama lima tahun misalnya waliyadzubillah maka jalan satu-satunya adalah bertaubat tidak ada jalan lain tidak ada jalan lain kecuali taubat ya siapa yang tidak bertaubat berarti dia terus e, meninggalkan sholatnya berarti dia terkena ancaman yang sangat berat sama ketika puasa itu ketika dia pernah di tahun 2000 misalnya meninggalkan puasa Ramadan selama setengah bulan dan bukan sakit, bukan safar, bukan karena haid. Pokoknya dia e, tinggalkan karena malas. Ya, padahal dia tahu bahwa itu wajib, maka jalan satu-satunya bagi dia adalah bertaubat. Mohon ampun kepada Allah dan bertekad bulat tidak akan mengulang lagi dan harus ada penyesalan. Tidak bisa. Tidak bisa bab kalau bisa diganti ya seolah dia seperti orang yang uzur jadi sama saja kan berarti dia sama saja dengan orang yang tidak puasa karena sakit orang yang tidak puasa karena uh, haid gitu padahal berbeda berbeda uh, jauh sekali apakah orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang sunnah itu dibenarkan yang dimaksud sunat yang tidak wajib iya Artinya dia tidak tercela. Saya e, tidak sholat tahajud, tidak puasa Senin Kamis, tidak e, sholat duha. Dosakah saya? Tidak. Tercelakah saya? Tidak. Walaupun saya tahu caranya, tahu ilmunya. Bukan berarti saya tidak mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang wajib diamalkan adalah ilmu, ilmu yang wajib. Adapun yang tidak wajib, diamalkan. Lebih baik tidak diamalkan, dia tidak berdosa. Ya, walaupun banyak sekali hadis-hadis anjuran untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi jangan lupa, Nabi pernah berkomentar terhadap orang yang baru saja masuk Islam, kemudian dia tidak mau sholat kecuali yang wajib saja. Dia bertanya kepada Nabi, setelah aku syahadat, aku harus apa? Kata Nabi, sholat. Berapa ya Rasul? Lima kali dalam sehari. Hanya itu ya Rasul. Iya, illa antasawwa syai'an. Kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Duha, rawatib, pebiah ba'diyah, tahajud. Orang ini mengatakan saya nggak mau. Saya nggak mau nambah. Kamu yang wajib saja lima waktu. Ya, habis itu apa ya Rasul? Eh, puasa sebulan dalam setahun. Orang ini bertanya lagi, hanya itu ya Rasul? Hanya sebulan dalam setahun? Iya, illa antasawwa syai'an. Kecuali kalau engkau mau nambah. Bisa Senin Kamis, enam hari di bulan Syawal, Arafah dan seterusnya. Orang ini menjawab, enggak, saya mau yang wajib saja, mau yang sebulan setiap tahun. Nah, kemudian orang ini pergi, apa kata Nabi? Qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau betul orang tadi mengatakan bahwa dia tidak mau menambah dan ada satu lagi saya lupa tadi dan tidak mau eh, tidak mau mengurangi dan tidak mau menambah. Artinya hanya itu saja. Artinya sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, beruntung dia masuk surga dia. Dari sini keluar hukum bahwa mengamalkan ibadah yang wajib-wajib saja dia tidak tercela. Kalau dia amalkan semua kewajiban dan dia tinggalkan semua yang haram, maka dia menjadi maka dia menjadi apa? Dia menjadi wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali? Orang yang beriman dan dia bertakwa. Siapa yang beriman tentu tidak syirik. Ketika dia tidak syirik, dia bertauhid. Uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian dia beramal soleh, bertakwa. Yaitu melaksanakan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan Allah yang haram. Maka dia menjadi wali. Ya, kalau kita tambah dengan yang sunat-sunat, tentu itu lebih baik. Karena berapa banyak ibadah wajib yang kurang bisa ditambah dengan yang sunat. Ya, Kenapa orang-orang yang mengerjakan bid'ah mereka lebih istiqomah dalam ibadahnya? Kenapa ada seorang ahli sunnah yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul secara istiqomah karena merasa tidak wajib jadi tidak ya tadi sudah jawab ya nah, kenapa orang-orang yang melakukan bid'ah ini istiqomah Eh, karena syubhat, karena syubhat. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka amalkan ini besar sekali pahalanya. Kalau antum baca kitab seperti Irsadul Ibad misalnya, atau Fatul Mu'in misalnya, atau Fatul Qorib, atau Duratun Nasihin, atau Tanbihul Ghafilin, antum bisa lihat betapa hadis-hadis palsu, hadis-hadis do'if yang merangsang orang untuk membaca surat Yasin setiap malam Jumat untuk membaca Yasin tiga kali di malam nisfu Sa'ban dosa-dosanya diampuni semua seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana orang awam tidak tergiur? Ini semua hadisan palsu bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah pentingnya ilmu. Inilah bahayanya subhan. Maka jangan sekali-kali mencari ilmu kepada orang yang menyebarkan subhan, mengajarkan kebatilan, maka kita harus belajar kepada para ulama yang tahu mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan sabda Nabi. Dari merekalah agama terjaga. Dari merekalah kita bisa tahu ternyata hadis ini dhaif, ternyata hadis ini maudhu palsu. Tanpa mereka kita tidak tahu apa-apa. Ya, maka kasihan sekali saudara-saudara kita yang tidak kenal dengan Syekhul Islam, Syekh bani, Syekh bin Baz. Sehingga semua peribadatan tidak ada bid'ahnya. Semuanya boleh semua dan masuk ke otaknya hadis-hadis da'if, hadis-hadis palsu. Karena yang mereka baca adalah kitab-kitab seperti lihat kitab Ihya. Apa, apa kata Imam Al-Iraqi, al hafiz Al-Iraqi eh, tentang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal, yang dibanggakan-banggakan oleh kalangan Nahdiyin, santri santri Ya, kata Imam Al-Iraqi, saya dapati ada 990 sekian hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Artinya di Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, Abu Daud nggak ada, Musnad Ahmad nggak ada, tidak ada sanadnya sama sekali. Itu hampir seribu. Belum yang doa, belum yang mau palsu. Ya, ini dibaca oleh saudara-saudara kita ya maka beruntung kita kita dibimbing oleh para ulama kita kita baca Sahih Bukhari Sahih Muslim eh, sarahnya Fathul Bari dan seterusnya dan seterusnya sehingga kita tahu lewat mereka tanpa penyelidikan kita sikap kepada mereka ya karena kita memang tidak mampu menyelidiki mana hadis yang sahih mana hadis yang dhaif gitu ya maka teruslah antum meniti jalan uh, salaf dengan mencari ilmu ya terus mencari ilmu dan antum akan dimudahkan jalan menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Terus mencari ilmu. Dengan mencari ilmu kita akan selamat dari berbagai macam subhat yang hari ini semakin lama semakin banyak dan semakin merajalela. Tanpa ilmu apabila kita bodoh maka kita akan kemasukan subhat tersebut. Allahu a'lam.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 موضوع